قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam khairukum sebaik-baik kalian semuanya yang terbaik di antara kalian semuanya riwayat yang lain lafadznya afdalukum yang paling utama di antara kalian semuanya adalah man ta'allamal Qur'an orang yang belajar Al-Qur'an wa 'allamahu dan mengajarkan Al-Qur'an Belajar Al-Quran baik untuk membaca, untuk tafsirnya, untuk tajwidnya, untuk makharij hurufnya, atau mengajarkan Al-Quran membacanya atau mengajarkan tafsirnya atau ulumul Qur'annya maka dia tergolong khairukum orang yang terbaik di antara umatnya Nabi Muhammad. Karena itu kalau ada umatnya Rasulullah kok enggak bisa baca Al-Quran, enggak pingin belajar Al-Quran, enggak mau peduli dengan Al-Quran, itu adalah tidak komplit jadi umatnya Nabi. Quran ini adalah berkah. Sampai baca wirid, wirid, wirid, wirid, tapi nggak baca Quran. Itu yang walinya, ulamanya yang ngajarkan wirid itu, saya yakin kalau hidup marah sama sampean. Quran itu paling afdolnya untuk dibaca sampai Nabi menyatakan afdalu ibadati ummati tilawatul Quran paling utamanya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Jangan sibuk dengan wirid yang ada tapi ketinggalan baca Qur'annya. Saya yakin gak ridho ulama atau wali yang anda baca wiridnya itu. Kitabun anzalnahu ilaika liyabdab mubarakun liyadabbaru ayatih waliyadzakara ulul albab kitab Al-Qur'an yang aku turunkan kepada kamu wahai Nabi Muhammad yang diberkahi bagi yang baca, bagi yang belajar, bagi yang merenungi akan mendapatkan berkahnya Al-Qur'an untuk apa itu Al-Quran? Bukan hanya sekedar untuk bacaan, bukan hanya sekedar untuk nada dan kiroatnya, tetapi Al-Quran lihat dabbaru ayatih untuk mereka merenungi isi ayat-ayat di dalam Al-Quran. ulul albab dan untuk supaya sadar orang yang punya akal. Ustaz ustad kiai, dai, ceramah di mana-mana ngajari banyak kitab kalau nggak baca Quran itu nggak sadar masih. Karena dalam baca Al-Quran Allah menyebutkan waliyadzakara ulul albab ay ulul ugul supaya orang yang punya akal itu sadar. Kalau baca Quran insya Allah sadar. Nih banyak orang kan belajar hanya sekedar untuk diskusi hanya sekedar untuk eker-ekeran, hanya sekedar untuk debat padahal ilmu bukan untuk begitu kan? Kenapa bisa begini? Padahal dia ahli ilmu. Oh, bahasa Arabnya. Waduh, VG-nya hebat. Kok begitu ya? Akhlaknya kurang baca Quran tidak sering membaca Al-Quran. Kalau baca Quran, insya Allah waliyadzakara ulul albab. Bahkan orang yang punya akalnya itu akan menjadi sah, sadar. Hatinya itu nggak padang kalau nggak baca Quran, Pak. Hah? Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an." Baca Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Maka sesungguhnya Al-Qur'an bakal datang di hari kiamat memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Nanti Pak amalnya manusia ini akan dirupakan seperti benda yang berharga. Karena itu bisa ditimbang nanti amalnya manusia ini. Nanti perbuatannya manusia itu akan diwujudkan dalam gambar. Kalau perbuatan maksiat itu wujudnya jelek. Kalau perbuatan taat itu wujudnya baik. Bacaan Quran sampaian itu nanti akan diwujudkan oleh Allah. Nanti akan menghadap kepada Allah. Ya Allah, ini orang setiap hari menghatamkan aku, cinta membaca aku. Terus kira-kira bacaan Qur'annya sampaian sak piro? Tipis, kuru. Kenapa jarang dibaca? Jarang dibaca Al-Qur'annya, jarang hatam Al-Qur'annya. Gudang garami hatam pingdu bendino. Karena itu wahai kaum muslimin, ayo kita baca Al-Qur'an supaya nanti Al-Qur'an ini akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita mencintai Al-Qur'an, kita pingin berkah Al-Qur'an, kita pingin syafaatnya Al-Qur'an. Quran baca Quran hmm? dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Alladhi al Qur'an wa huwa mahirun bihi Orang-orang yang membaca Quran dan bagus bacaannya, enak bacaannya. merenungi isinya, menghayati isinya. Ma'as safaratil kiram al-bararah bersama safarah duta-duta Allah. Ada menyatakan safarah ini al-anbiya para nabi. Ada yang menyatakan mereka adalah malaikat yang mencatat kebaikan dan kejelekan, raqib atid. Al-kiram, mereka adalah makhluk-makhluk yang mulia. al baroroh mereka adalah makhluk-makhluk yang banyak berbuat kebaikan. Artinya, orang-orang yang ahli baca Quran dan bacaannya bagus bagus itu bukan hanya sekedar di lisan tapi juga ada di hatinya bagus khusyuk ikhlas dalam membacanya nanti akan diangkat derajatnya berkumpul bersama para nabi kalau diartikan malaikat maka derajatnya sangat tinggi di hadapan Allah mereka adalah bagaikan para malaikat Allah karena itu dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam mengatakan siapa orang baca Quran faqad ustudrijatin nubuwah benar-benar dia tadi itu telah diangkat derajatnya bersama para anbiya Allah Subhanahu wa taala ghaira annahu la yuha ilaih cuma bedanya kalau Nabi mendapatkan wahyu, kalau orang ini tidak mendapatkan wahyu. Orang yang ahli Quran itu adalah mereka itu nanti dari kiamat dikumpulkan bersama para nabi. Cuma bedanya nabi itu mendapatkan wahyu, orang ini nggak mendapatkan wahyu. Kenapa? Lawang Quran terus yang dibaca. Omongannya Quran terus, pikirannya Quran terus yang didengarkan Quran terus waduh ini hebat ini nanti di hari kiamat kumpul bersama para ambiya nah, karena itu jangan kamu semua itu malas untuk baca Quran lo baca Quran itu kan enteng tidak pakai biaya ada yang narik biaya sampai macet Al-Quran Gak ada Al-Quran Enggak dipajek itu Al-Qur'an. Ada baca Quran menggos-menggos. Pakai tenaga. Enggak perlu ngangkat. Enggak perlu lari. Enggak perlu banyak gerak. Subhanallah. Tapi bagaimana beratnya itu Al-Quran daripada lisan orang yang ke, yang imannya keropos. Yang imannya tidak ku, tidak kuat. Lah terus kalau baca bacanya Qur'annya tadi itu abot. Kenapa? Karena memang lisannya dia tadi itu misalnya gagap atau orang tadi itu masih baru ngerti Qur'an. Walladhi yaqra'ul Qur'an wa tak fi orang yang membaca Qur'an dan dia tadi itu tak berat dalam bacaannya tapi tetap dia menjadi orang yang gemar, seneng, hobi membaca Quran. Walaupun bacaannya tadi itu berat. Syakun lahu. Berat tapi tetap seneng dia baca. Lahu ajron. Syakun lahu ajron. Maka bagi orang tadi itu akan mendapatkan dua pahala. Pertama, pahala membaca Quran. Kedua, usahanya walaupun berat tetap dilakoni tetap lakukan. Karena itu jangan menyatakan, waduh saya ini kurang bisa baca Quran. Kenapa? Sungkan saya, tonggo saya enak bacaannya. Tidak akan enak-enakan. Yang penting kamu bisa baca Quran, baca. Iya, saya itu apalnya surat Al-Fatihah tok. Ulang ono walaupun seribu kali nggak ada masalah. Karena Al-Qur'an tadi itu Bukan berarti harus dihatamno semuanya 30 juz. Memang bagus kalau dibaca di pertama sampai akhir. Tetapi kalau enggak, semua yang dalam Al-Quran itu adalah berkah. Nah, semua itu adalah ber berkah. Nabi SAW memberikan perumpamaan bagaimana orang mukmin yang membaca Quran dengan yang lainnya. Beliau bersabda, bersabda begini. Mathalul mu'min, perumpamaan orang yang beriman. Alladhi yakra'ul Qur'an yang mana dia itu ahli baca Qur'an, seneng baca Qur'an, hobi baca Qur'an, banyak merenungi dan mempelajari Al-Qur'an. Mathalul utrujjah, bagaikan buah jeruk Buah jeruk ini rihuha tayyib, baunya enak. Wa ta'muha tayyib, rasanya juga eh enak. Orangnya beriman, hatinya bagus, akhlaknya baik, ikhlas, khusyuk, tawadu. Orang beriman. Terus ahli baca Quran, dia ahli baca, kemudian orang yang lainnya diterangkan isinya Al-Quran, diajarkan oleh dia itu Al-Quran. Banyak orang yang gak bisa baca, akhirnya bisa baca karena sebab dia. Banyak orang yang gak sadar dibacakan Al-Quran, akhirnya terbuka hatinya menjadi orang yang sadar. Orang ini seperti buah jeruk, kata Nabi. Dibau enak, dimakan rasanya juga lezat. Buah jeruk kan buah yang enak baunya ya. Kemudian bentuknya juga bagus karena itu banyak sekarang ini dari plastik model-model jeruk-jeruan begitu. Bentuknya juga bagus itu jeruk itu. Buah baunya enak, bentuknya bagus. Kemudian komplit rasanya. Ada manisnya, ada kecutnya, ada komplit rasanya. Seger. Begitulah orang mukmin udah akhlaknya baik, hatinya baik, penuh dengan iman, ahli baca Quran. Jeruk ini. Hah? Seneng tuh perempuan-perempuan kalau dikasih jeruk seneng. Enggak bosan. Kadang-kadang nyidam entek jeruk akeh. Kenapa? Karena memang ini perumpamaan yang sangat hebat ini. Nah. dan itu jeruk ternyata sangat membantu dalam pencernakan perut. Jeruk manis maksudnya ya. Taib. Wa matal mu'min perumpamaan orang yang beriman alladzi la yaqra'ul Qur'an yang tidak ahli baca Quran. Akhlaknya baik. Tawadhu hatinya enggak ada sombong dalam hatinya, cuma malas enggak baca Quran nggak ngajar Quran, nggak belajar Al-Quran, jarang merenungi Al-Quran. Mathalut tamroh, kamathalit tamroh. Itu perumpamaannya seperti kurma. Lari halaha nggak ada bau. Wa ta'muha hulbun tapi rasanya mah manis. Orang beriman juga begitu, mukmin masya Allah ahli ke masjid hebat ahli sholat bagus ahli ziarah hebat cinta ulama baik tapi enggak ahli baca Quran kurmoi kurma itu bentuknya ireng kabeh tidak menarik bentuknya kurma itu. Kalau jeruk itu menarik. Ini kurma ini, bentuknya tidak menarik, tidak ada baunya, tapi rasanya manis. Artinya batinnya bagus, cuma dohirnya nggak lengkap, nggak lem, nggak lengkap. Nah, perumpamaan yang lain. Wa matalul munafik alladhi yakra'ul Qur'an. Munafik. Munafik akhlak nggak baik Hatinya sombong, gak takut sama Allah, cinta dunia. Tapi ahli baca Quran. Uh, kalau baca Quran. Apalagi kalau sudah nyedot. Wah, uh, luar biasa. Orang munafik ahli baca Quran. Enak kalau dengarkan, banyak peminatnya, tapi akhlak nggak bagus hati jelek salir rayhana itu bagaikan minyak wangi baunya uh semerbak riuh thayyib tapi kalau dimakan wotok muamurun, pahit Hah? batinnya jelek pahit tapi dohirnya, waduh enaknya kalau baca Quran hurufnya, wah, saking mantepnya kol-kolanya sampai koyok kelelekan. Alhamdulillah al-qawil ghalib al-waliyut talib waduh sampai kok kelelekan sampean. saking mantep eh. yang ditajwid itu Quran sebenarnya kabeh kon tajwid sak maulud pisan Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim ya. Waduh Tajwid itu kayak maca Quran mosok kabeh rek Nah karena itu eh, kadang-kadang uh, kita keterlaluan sih orang-orang kita ini nah ceritanya satu orang ke Habib Ahmad bin Hadi itu punya cucu namanya Muhammad atau Ahmad orangnya ragu gitu tanya ya Habib Ahmad ada Muhammad atau Ahmad eh. apa oh, kelelakan dalah konya <laughs> Alhasil Wuh, munafik tapi ahli baca Quran. Ini kelasnya kelas minyak ini. Minyak wangi. Kalau sampai dilat pahit. Tapi baunya semer semerbak. Mungkin dikenal, mungkin dihormati, mungkin berharga, tetapi ah, di sisi Allah pahit. Di sisi Allah tidak berharga dia. Nah, yang parah ini yang terakhir ini. Wa mazalul munafik alladhi la yaqra'ul Qur'an. Munafik enggak baca Qur'an. Udah hatinya enggak beres. Akhlaknya enggak benar, nyanyi terus, enggak baca Qur'an. Joget terus, enggak baca Quran. Qur'an. Kamatsaril handalah seperti buah handalah. Buah handalah itu buah laisalari nggak ada baunya malah baunya nggak enak wa ta'muha rasanya pahit apa kalau di sini nih baunya nggak enak mojo iya apa mojo tidak ada bau baunya tidak enak terus rasanya apa pahit mungkin tidak ada buah di sini model begitu ya yang ada mungkin tembelek lantung mungkin ya ini udah munafik nyanyi dok. Udah hatinya nggak beres, nggak takut sama Allah, udah nggak sholat, udah nggak puasa, nggak baca Quran lagi, nyanyi terus. Oh, tembelek lantung ini. Baunya nggak enak, rasanya juga menjijikkan. Ya, karena itu jangan ya jadi orang yang pertama, eh, orang yang terakhir dan yang ketiga tapi jangan cukup menjadi orang yang kedua, orang yang beriman yang tidak gemar baca Quran, jadilah orang yang pertama. Yang pertama itu yang paling afdol. Nah, Quran ini kalau dibaca bisa mengangkat derajat kita. Kalau diamalkan bisa mengangkat martabat kita di sisi Allah. Tapi kalau Quran itu tidak dihargai, udah nggak baca, nggak ngamalkan isinya, orang itu bakal akan jatuh martabatnya nanti di akhirat. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aguaman wa yadh'u bi Tahukah Anda, Islam itu wibawa dahulu karena orang-orang Islam ahli baca Quran. Islam sekarang walaupun banyak pe pe pemeluknya, kenapa kok tidak disungkani, tidak ditakuti? Karena orang-orangnya tidak ahli membaca Al-Qur'an. al Oh, itu program Yahudi dan Nasoro internasional. Gimana caranya umat Islam ini nggak seneng kurang gemar membaca Al-Qur'an. Akhirnya Al-Qur'annya bukan untuk dibaca tapi dipajang. Paham tidak maksudnya Zamin? Dipajang paham tidak? Ada Quran surat Yasin dipajang. Tapi nggak tahu maca Yasin wongi. Paham ya? Ada lagi 30 juz catatannya Al-Qur'an, sak geden-geden. Ditaruh ada di dinding, dipampang ada di dinding, tapi sak rumah nggak ada yang baca Quran. Qurannya menjadi lam yabqa minal Qur'ani illa rasmuh. Qurannya hanya menjadi tulisan dan gambar saja, hanya pajangan. Hanya dipampang. Paham nih ya? Masuk masjid, uh Qur'annya ada ratusan Al-Qur'an di masjid. Cuma sampean itu yang baca di masjid. Wong orang bulu. Karena itu, ayo. Kalau kita ingin membuat kekuatan Islam, Quran dibaca. Orang-orang sungi, orang-orang keraton, orang-orang mana saja yang ada di daerah sini? Tambak Boyo, mana saja? Ahli baca Quran. Semuanya anak-anak di, anak-anaknya diahlikan baca Al-Qur'an, Al maka insya Allah akan kuat Islam ada di daerah kita. Oh, sakmene iki ahli baca Quran. Wah hebat orang kalau baca Quran itu Ah, tentrem hatinya. Orang kalau tidak baca Quran itu gampang gelisah, bingungan, panik. Sampai Rasulullah mengatakan al jawfal alladhi laisa fil Quran kal baitil kharik. Hati manusia yang enggak ada Al-Qur'annya itu seperti rumah yang rusak. Ada rumah umurnya 150 tahun. Kemudian kayunya keropos semuanya Gentengnya banyak bocor. Dindingnya udah retak-retak. Sampean tinggal di situ, tenang kira-kira. Ada angin takut rubuh, ada hujan takut rubuh, ada gempa takut rubuh. Khawatir terus setiap saatnya. Begitulah orang sekalipun banyak wirid, Pak, sekalipun banyak ibadah, banyak sholat tapi nggak ahli Quran, hatinya gelisah setiap saatnya. Ada masalah sedikit bingung. Ada urusan sedikit kacau pikirannya. Kenapa? Nggak mantep, nggak ada Qurannya. Tapi kalau ahli baca Quran, wah itu bagaikan gunung yang kokoh. Diterpa ombak yang besar pun menter ombaknya yang pecah, bukan gunungnya yang pecah yang pecah. Begitu. Jadi orang yang beriman, yang ahli baca Quran, nggak khawatir blas melarat, tegar. Ada musibah, tegar. Sakit, tegar, tegar, tegar. Kenapa? Karena penuh hatinya dengan rahasia dan cahaya Al-Qur'an. Lihat orang-orang dulu. Imam Syafi'i radhiyallahu an. Imam Syafi'i itu setiap hari hatam Quran. pendino, Setiap hari hatam Al-Quran. Al Kenapa? Merasakan lezat kalau baca Quran. Sampean rokokan oh, merem-merem. Hmm. Uh, ambil merem-merem. Sampai mencocodok. Sangkain kakek nyedot. Imam Syafi'i itu oh, kalau baca Quran lezat. Kalau sudah Ramadan tidak mau hatam satu kali, satu kali setiap hari sampai dua kali Imam Syafi'i. Oh sampai di antara aulia Allah itu saking mereka itu ahli baca Quran dikasih berkah waktunya diberikan karomah oleh Allah hatam Quran setiap harinya sekian hataman ada yang sampai empat kali hataman siang hari lima kali hataman malam hari wah tidak mungkin tidak masuk akal itu waktunya Loh kalau karomah itu udah masuk akal. Lek masuk akal bukan karomah. Lah kalau akal-akalan kalah wali dengan orang Amerika. Kenapa? Orang Amerika bisa membuat kapal. Orang wali tidak nggak kapal. Lah kalau memang tanpa akal Lu orang itu kok bisa ya sampai ke Mekah dalam waktu yang singkat padahal tidak pakai kendaraan. Itulah namanya karomah. Karoma itu bukan diukur dengan akal tapi kemampuan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada umumnya hamba-hamba yang lainnya. Itu namanya karo Karoma. Sebagian para uli Allah karomahnya di dalam membaca Al-Qur'an Masya Allah hatam itu cepat. Bukan cepet-cepetan bukan, tapi karo Karoma. Paham ya? ya, itu karo karoma karena itu nah, orang kalau sudah ahli baca Quran dan betul-betul bagus hatinya oh gampang tadi wali sing malas-malas kok kita orang ini padahal Quran itu cuma berapa juz 30 juz Quran itu cuma 30 30 juz. Kalau kita ini mau istiqomah setiap hari satu juz, satu juz, satu juz berarti setiap bulan ha Hatam setahun berapa kali hatam? 12 kali hatam. Nah, kalau bisa dua juz dua juz 24 kali hatam setahun sampean. Kalau Anda nggak bisa setiap hari satu juz, setengah juz setiap hari. Berarti dua bulan sekali ha? Hatam setahun enam kali hataman Al-Qur'an Al, Qur'an masih baik. Gak bisa setiap hari setengah jus, seperempat jus. Seperempat jus dah setiap harinya. Dua lembar seperempat jus. Berarti empat bulan sekali ha, hatam. Setahun tiga kali hataman Al-Quran. Al, -Qur, Gak bisa setiap hari. Dua lembar, sak lembar setiap hari. Ayo alasan rumah mana kon? Setiap hari satu lembar. Berarti enam bulan sekali sampean ha, hatan setahun berapa kali hataman? Dua kali hata hataman Al-Qur'an. Lu kok oh, ada itu. Padahal keluaran pondok setahun ndak hatam Quran sama sekali. Nauzubillah min Ya apa Quran ditinggal sama umatnya Rasulullah ini? Allahumma inna qaumi takhadu hadzal Qur'ana mahjub roh Karena itu ayo dididik anak-anak kita menjadi ahli Al-Qur'an. Lunggu Pak bareng ambil anak-anak ini. Jangan duduk bareng cerita sepak bola Brazil lu. Mambengi ternyata kalah. Itu enggak Eman duduk diajak baca Quran bersama anaknya Masya Allah sampaian juga bacaannya didengarkan sama anaknya sampaian juga mendengarkan bacaan anak Anaknya hebat Ini insya Allah akan terjadi perubahan generasi yang lebih baik Baca Quran bersama nggak pernah Nonton TV berjamaah istiqomah nah, Repot kalau sudah demikian Pak Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, ayo kita perjuangkan Islam ini dengan kita kembali lagi kepada Al-Qur'an. Kita gemarkan diri kita dan keluarga kita, kerabat kita untuk membaca Quran, kita hobikan Al-Quran kepada mereka sehingga setiap saatnya mereka membaca Al-Quran, membaca Al-Quran, baca Al-Quran. Tuh lihat Al-Habib Ja'far bin Syekhan As-Segaf. Ahli baca Quran sampai gurunya itu Kalau beliau datang menyambut selamat datang wahai Al-Quran. Saking hebati. Kenapa? Setiap hari hatam Quran. Wah kalau baca Quran suaranya indah sekali. Ya ojo ngenteni suaramu enak. Ya? Kalau baca Quran. Yang penting kamu ahlilah baca Al-Quran. al ah, sehingga kamu betul-betul akan bisa menyatu dengan Al-Quran dan nanti di hari kiamat Qur'annya menjadi saksi di hadapan Allah. Ya Allah, ini orang selalu membaca aku, selalu dia tadi cinta kepada aku. Berilah pertolongan ampuni dosanya ya Allah. Akhirnya orang yang ahli baca Quran mendapatkan syafaatnya Al-Quran dan masuk surga berkat Al-Quran. al mudah-mudahan Insya Allah kita semuanya jadikan orang yang cinta dengan Al-Quran, senang dan gemar membaca Al-Quran. Amin. Allahumma. Amin.